Kita masih di hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu tentang uh, eh, kordennya Rasulil uh, eh, kordennya Aisyah yang Nabi minta untuk disingkirkan karena gambar-gambar dan corak-corak yang ada di sana mengganggu beliau dalam sholat yang beliau kerjakan. Maka di antara poin berkaitan dengan hadis ini eh, di sini disampaikan bahasanya itafaqah ahlul ilmi para ulama sepakat ya, poin 12 benar Itafaqah ahli ilmi bahasanya para ulama sepakat makrohnya sholat menghadap sesuatu yang melalaikan. E, boleh jadi sesuatu yang dihadapi tadi boleh jadi adalah min suratin, bentuknya adalah patung atau gambar. Narin demikian juga makruh hukumnya sholat menghadap api atau api unggun, au sirajin atau lentera atau kindilin atau uh, <clears throat> ya, uh, eh, sirajin itu semacam oncor kemudian kindil lentera yang digantung lampu gantung au atau lilin li'annahu yudhibul khusyu'a dengan alasan karena itu menghilangkan khusyuk dan alasan yang kedua, lima fihi minatasabu bil majus, karena ada unsur menyerupai orang majusi dalam ibadah mereka yang menyembah api. Wassalatu mustaqbilan laha dan salat menghadap api unggun atau sejenis itu oncor dan teman-temannya tasbihu eh, salata li ajliha Ya, maka itu serupa dengan orang yang sholat untuk api. Maka orang yang sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala namun menghadap api itu serupa dengan orang yang sholatnya untuk atau ibadahnya untuk api, sebagaimana perbuatan orang-orang Majusi, para penyembah api. Kemudian dalam nususu terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya pahala dan ganjaran e, dari ibadah solat itu bersyarat manakala ketika solat ada hudurul qalbi e, hati kita hadir memikirkan solat yang kita kerjakan wa hudurul qalbi farahuhu min ghairi mahwa mulabisun lahu yang dimaksud dengan hudurul qalbi adalah kosongnya hati dari segala sesuatu yang ti, tidak sedang dikerjakan. Mulabis di sini artinya sedang dikerjakan atau sedang dilakukan. Nah, ketika ketika kita sedang mengerjakan sholat, maka ada yang namanya hudurul qalbi, manakala segala kegiatan selain kegiatan sholat tidak kita pikirkan. Namun idada faal khawatir jika ada pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang mengajak untuk memikirkan yang lain, namun itu tidak keterusan, tidak diikuti, namun kemudian dafa al khawatir, kemudian bahkan dicegah, lam tadurrahu, maka itu tidak merusak nilai sholat yang dikerjakan. Dan jadi kewajiban seorang hamba untuk bersungguh-sungguh mencegah segala sesuatu yang menyibukkan hatinya, berupa memikirkan perkara-perkara yang tidak penting dan tidak menjadi urusannya. Demikian juga mencegah hal-hal penarik yang menarik kolbi, menyeret kolbi sehingga keluar dari maksud sholat. Dan tidaklah dilakukan bahasa seorang hamba ketika dia ingin betul-betul menghadap kan, eh, menghadap kepada Allah dengan hatinya maka akan ja'al wiswas akan terdapat berbagai macam bisikan dalam jumlah yang banyak karena setan posisinya adalah sebagaimana bigal, sehingga ketika seorang itu ingin ke, e, ke satu tujuan maka dia berusaha, berusaha untuk e, untuk menghalanginya yang boleh jadi was-was itu malah tidak ada ketika tidak dalam ibadah ketika dalam kondisi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat malah pikirannya nyantai-nyantai saja. Begitu sholat, oh, banyak pikiran yang uh, yang datang dan melintas. Maka demikianlah setan yang berstatus sebagai bikal rampok yang menghalangi seorang yang mau menuju satu tempat. Wa alal abdi dan menjadi kewajiban seorang hamba untuk bersungguh-sungguh memikirkan apa yang dia katakan A dan apa yang dia lakukan saat mengerjakan sholat dengan merenungkan Al-Quran yang dibaca demikian juga zikir bacaan-bacaan zikir dan doa yang lain dan telah dia hadirkan dalam dirinya bahasanya bahasanya dia sedang bermunajat berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat atau seakan-akan Allah atau seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan masalah hadis ini, hadis ini tadi membicarakan tentang uh, korden milik Aisyah yang ada padanya gambar. Ya, namun gambarnya di sini buka uh, maknanya adalah warna-warni, kemudian pernak-pernik, motif-motif yang ada di kain korden tersebut. Namun di sini kemudian ada kemudian ada pembahasan yang sedikit melebar dari pokok bahasan pokok isi hadis yaitu perselisihan para ulama tentang membuat gambar dan waktina iswar dan memiliki benda yang mengandung gambar yaitu e, gambar makhluk yang bernyawa dan yang dimaksud dengan makhluk bernyawa dalam istilah para ulama adalah gambar manusia ataukah hewan. Maka waqat atolal ulama ul jidal fidalik maka para ulama telah berpanjang lebar mendebatkan masalah ini hatta sunnafu sampai mereka menulis buku ya, sebagiannya adalah buku-buku yang tipis membahas khusus masalah ini akan tapi di sini akan disampaikan ringkasan yang sangat ringkas tentang pembahasan ini. Maka yang dimaksud dengan gambar dalam istilah para ulama atau surah maka itu boleh jadi adalah gambar tiga dimensi alias patung ataukah gambar dua dimensi lukisan dan yang lainnya. Maka poin yang pertama adalah berkaitan dengan gambar tiga dimensi alias patung. Ajma'al ulama ala tahrimi suwaril mujassimah. Para ulama sepakat tentang haramnya gambar tiga dimensi manakala gambar tersebut lidawatil arwah adalah gambar untuk makhluk bernyawa, manusia atau binatang. Linususi sahih hati fidalik karena terdapat sangat banyak hadis yang sahih dan tegas menunjukkan larangan tersebut. Alasan yang lain lima fihi minal mudahati al-zahirati li khalqillahi ta'ala Nabi sebutkan ilah eh, Nabi sebutkan sampaikan alasan kenapa hal tersebut terlarang yaitu menyaingi secara terang-terangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa istatu at-tahrimu wal khuturatu dan hukum haram dan bahaya dari uh, gambar tiga dimensi ini semakin bertambah idza kanat lil ulama jika itu adalah patung orang ulama dan orang-orang yang saleh yang dikhawatirkan nanti orang kemudian memberikan sikap-sikap berlebihan, mengingat kesalehannya dan mengingat keulamaannya. Li'annaha wasilatun li dhanbin wa a'zami ma'siyatin wa huwa syirku billahi ta'ala. Karena gambar orang-orang yang soleh atau patung orang-orang yang soleh adalah sarana untuk jalan yang mengantarkan pada dosa yang paling besar dan maksiat yang paling besar yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa taala sebagaimana asal muasal terjadinya kemusyrikan di muka bumi yaitu kemusyrikan yang dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebabnya adalah patung orang-orang yang salah yang kemudian mendapatkan kultus dan sikap-sikap yang berlebihan. Namun, para, eh, namun mayoritas para ulama memberikan pengecualian jumhur ulama berkaitan dengan patung tiga dimensi atau gambar tiga dimensi mereka memberikan pengecualian dari larangan yang bersifat umum berkaitan dengan gambar tiga dimensi mereka kecualikan lakbil atfal boneka yang jadi mainan anak-anak Mengingat hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, "Kuntu al-abu bil banati." aku dulu bermain dengan boneka perempuan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dilakukan di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana li sawahibu yal'abna ma'i dan aku punya sejumlah teman-teman perempuan yang ikut main ya, boneka-bonekaan bersamaku. Wa mislu hadis surati dan gambar semisal ini adalah ba'idatun minal anil mahguri wal ghuluwi bitamathili ya, dan gambar semacam ini satu hal yang jauh dari uh, unsur yang terlarang dan sangatlah kemudian kecil kemungkinan untuk ada sikap hulu atau sikap berlebihan lebihan kepada uh, gambar tiga dimensi semacam ini. Kemudian alasan yang lainnya wali mafihinna min hajatil banatil sigar ila tadribihinna alal auladihin. Uh, dan dikarenakan eh, anak-anak uh, anak -anak perempuan kecil mereka membutuhkan, memerlukan mainan boneka-boneka semacam ini sebagai bagian dari mengenalkan kepada mereka dan melatih mereka tentang kehidupan para ibu dan yang mereka ini adalah calon-calon ibu. Namun di sini dikasih saran, walakin Allah yatawassa'a fi hadhil la'bi. Namun disarankan untuk tidak berluas-luas, berlonggar-longgar e, berkaitan dengan permainan ini karena boneka boneka kecilnya Aisyah yang e, dipakai oleh mainan oleh Aisyah adalah boneka yang bukanlah patung yang detail non boneka yang sekedar kain kemudian diikat-ikat kemudian ada yang oh ini uh, dianggap kepala kemudian ini dianggap kaki uh, sekedar semacam itu kain per, uh, kain-kain apa kain-kain potongan-potongan kain kain perca kemudian diikat-ikat nanti ini ada jadi kepala ini ada jadi seolah-olah tangan ada seolah-olah kaki bukan gambar yang detail eh, gambar yang sangat jelas itu keadaan uh, boneka mainan ibunda Aisyah radhiallahu anha oleh karena itu makanya disarankan agar boneka anak perempuan tersebut tidaklah jangan berlonggar-longgar Wetafanan yatafannan iha kemudian dibuat kreasi macam-macam dalam pembuatannya sehingga sangat mirip dengan patung sungguhan mahwa eh, halu ghalibi aliyom dan sebagaimana keadaan mayoritas boneka untuk anak-anak di zaman ini Ya, ini berkaitan dengan uh, patung kemudian ada pun gambar uh, lukisan maka di sini tidak disebutkan, tidak disebutkan ringkasannya, cuma dibahas tentang masalah suar al-mujassimah. Ya, maka gambar dalam artian lukisan tangan, ya, maka ini satu hal yang diperselisihkan membuatnya diperselisihkan oleh para ulama bukanlah satu hal yang disepakati yang disepakati adalah gambar, uh, eh, gambar tiga dimensi kalau lukisan yang tentu itu dua dimensi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama jumhurul fukoha mayoritas ulama fikih menilai itu adalah termasuk surah yang muharramah termasuk gambar yang terlarang dikarenakan ada badannya ilah dan uh, alasan yang Nabi sampaikan berkaitan dengan masalah Eh, masalah larangan surah yaitu ada padanya mudahatu khalqillah menyaingi uh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar jenis yang ketiga adalah uh, surah samsiyah gambar foto. Maka di sini disebutkan ikhtalafu fi surah samsiyah ghairi dhati dhil. Yeah, para ulama kontemporer, para fuqaha muasirin mereka berselisih pendapat tentang suar samsiah gambar foto yang ini adalah ghairi dhati dhil tidak memiliki bayang-bayang alias dua dimensi fadhahaba ba'dum ila hilli misli hadhihi suar wa anna hiya dhilu sakhsi uh, eh, habasatu mawadun ma'rufatun wa ila lanuhiya ani suratil lati tadharu fil mir'ah wal mar'i safi wa nahwi dhalik wallahu a'lam sebagian ulama berpendapat halalnya dan bolehnya e, gambar semacam ini yaitu surah samsiyah itu gambar foto dengan alasan bahasanya itu adalah hakikatnya adalah bayang-bayang seseorang yang kemudian bayang-bayang tadi dibuat e, tertahan sehingga tidak hilang oleh materi-materi kimiawi tertentu atau oleh dengan cara-cara tertentu Wa ila seandainya kemudian kita katakan itu adalah gambar yang terlarang atau membuat gambar yang terlarang, tentu seharusnya jika konsekuen kata beliau, maka terlaranglah gambar yang nampak di eh, di eh, cermin, demikian juga gambar yang ada di air jernih dan semacam itu wallahu a'lam. Ya, maka e, di sini disampaikan bahasa ini berkaitan dengan suara samsiah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ada yang melarang kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak dan ada yang mengatakan hukum dasarnya boleh sehingga e, nanti hukumnya mengikuti tujuan dan fungsinya. Jika tujuan dan fungsinya adalah tujuan yang terlarang, maka terlarang. Jika tujuannya adalah tujuan yang mubah, maka mubah jika tujuannya adalah tujuan yang wajib maka wajib namun satu hal yang perlu diketahui bahasanya gambar foto yang diperselisihkan ulama itu adalah manakala itu adalah foto laki-laki dan bukan foto perempuan. Ya, dan uh, dan Allah Taala alam untuk perselisihan berkaitan dengan masalah gambar foto ini ya, penulis uh, eh, ya, ya, Taudi al-Ahkam tidak menjelaskan sikap namun kita lihat beliau cuma menyebutkan satu pendapat pada belum menegaskan adanya perselisihan dalam masalah ini dan tidak menyebutkan pendapat yang lain wallahu a'lam mungkin itu adalah isyarat bahasanya pendapat yang beliau cocoki secara pribadi adalah pendapat ulama yang membolehkannya Eh, dan yang dimaksud dengan membolehkannya adalah membolehkannya menurut hukum dasarnya ataupun jika eh, detailnya adalah tergantung tujuannya dan apa yang digambar jika yang digambar itu adalah e, tentu e, kemudian ada di sana buka aurat baik laki-laki ataupun perempuan maka tentu satu hal yang terlarang atau kemudian gambar-gambar yang e, kemudian tujuannya adalah tujuan yang e, tidak benar dan tujuan yang terlarang maka menjadi satu hal yang terlarang. Namun perlu diketahui bahasanya gambar foto yang diperselisihkan yang dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilarang oleh sebagian ulama yang lain adalah gambar foto yang tanpa edit. Adapun jika gambar foto tersebut diedit sehingga yang ada tai lalatnya bisa hilang tai lalatnya dan yang kemudian pesek bisa kelihatan mancung dan sebagainya, maka itu e, hakikatnya adalah e, sebagaimana gambar lukisan. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya di di Buluhul Maram min Atilatil Ahkam yaitu hadis dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la layang tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati hendaknya sejumlah orang yang suka melihat ke arah atas ketika salat menghentikan perbuatannya au la ilaihim jika tidak maka pandangannya tidak akan kembali kepadanya alias buta diatkan oleh muslim Walahu dan diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan sami sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata bi hadrati ta'amin wa huwa al akhbathani tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan tidak pula ada salat ketika seorang itu sedang bergelut dan menahan dua hal yang jelek yaitu e, birak dan kencing maka di sini disampaikan ada dua uh, topik bahasan pokok berkaitan dengan masalah larangan melihat ke atas. Ya. Boleh jadi menengadah ke atas lihat uh, jam dinding. Oh sekarang jam berapa? Sudah berapa menit ini sholatnya? Atau kemudian uh, boleh jadi lihat-lihat relief manakala di masjid tersebut ada relief ini kaligrafinya bunyinya apa ini ya. Nah, maka nah, kemudian eh, sholat sambil uh, membacanya ya, maka ini Nabi ancam dengan ancaman yang keras berhenti kalau tidak uh, Allah bisa hilangkan uh, pandangan matamu alias buta kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sholat manakala makanan sudah dihidangkan atau dalam keadaan menahan uh, kencing dan berak Ya, berkaitan dengan jika tidak maka pandangan mereka tidak kembali artinya maka hendaknya mereka berhenti memandang ke arah atas atau jika tidak maka dihilangkan maka disambarlah pandangannya ingda rafa' ketika dia memandang ke arah atas dan ini adalah hukuman dari Allah taala sehingga fala ta'udu ilaihim absaruhum sehingga penglihatan mereka sudah tidak lagi bisa kembali alias buta. Ya demikian pula eh, wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani kalau mau diterjemahkan letter lock dan ada dua dua hal yang kotor yang itu saring dorong mendorong antara dia dengan keduanya ya, menahan berak dan kencing itu kalau diterjemahkan letter locknya Nabi menggunakan kalimat eh, tidak pula kemudian sholat dalam keadaan dia itu dorong mendorong dengan dua hal yang jelek. Maka kata-kata mudafaah dorong mendorong ini mengisyaratkan sidatil ihtiyat liqadaihima bahasanya dia sangat membutuhkan untuk dibuangnya dua dua hal yang jelek tadi yaitu kencing dan beraknya. Sehingga fakaan nahuma seakan-akan dua hal yang jelek ini kencing dan berak mendorong orangnya supaya segera membuangnya. Namun si musalli orang yang sholat ngotot, eh, dia pun eh, menolak dorongan eh, sehingga karena dia ingin untuk supaya sholat diselesaikan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan al-akhbasani dua hal yang jelek adalah al-baul wal ghair adalah kencing dan berak. Yang dalam bahasa Arab kalau orang itu menahan kencing disebut hakin dan orang yang menahan birak itu disebut hakib. Sebagaimana keterangan para ulama bahasa Arab, hakin artinya orang yang menahan kencing dan hakib adalah orang yang menahan birak. Sedangkan haziq adalah orang yang menahan kentut. Dan hakim adalah orang yang menahan dua hal sekaligus, menahan kencing dan berak. Ya, pelajaran uh, petikan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini ya maka khusyuk adalah inti salat dan spiritnya salat. Dan khusyuk itu ada dua macam, khusyuknya hati dan khusyuknya anggota badan. Khususnya anggota badan dengan tidak banyak bergerak, dengan melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada perlunya dan tidak ada pentingnya dan tidak ada kepentingannya. Khusuk hati adalah memikirkan sholat yang sedang dikerjakan. Sedangkan orang yang melihat-lihat ke arah atas, bahkan kemudian memutar-mutar pandangannya, eh, pandangannya yang ke arah atas tersebut, ya, dari utara ke selatan, ini eh, apa ya, apa saja yang terlihat, maka dia adalah seorang yang tidak khusuk dua-duanya, hatinya tidak khusuk, tidak memikirkan sholat namun memikirkan relief yang indah ya, ini kok bagus sekali siapa yang buat nih ya, arsiteknya dari mana saya bisa calling apa tidak ya, uh, saya bisa menghubunginya ataukah tidak demikian juga tidak khusus anggota badannya Zalika al qalba bi fikrihi yatba'un nadhara karena yang namanya hati dengan eh, dengan dengan pikirannya dia mengikuti pandangannya oleh karena itu maka satu hari seorang uh, tabi'in, ulama tabi'in yang paling berilmu, Said Ibn Musayyib, boleh juga dibaca Said Ibn Musayyab, melihat ada seorang yang uh, sholat sambil main-main dengan pakaiannya dan sambil pegang-pegang jenggotnya, padahal tak perlu dipegangi, cuma iseng saja. Maka beliau rahimallahu taala mengatakan lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu seandainya hati orang ini adalah hati yang khusuk niscaya anggota badannya juga adalah anggota badan yang khusuk maka perkataan Said bin Musaib ini menunjukkan apa yang tadi disampaikan bahasanya khusuk itu ada dua macam, ada khusuk hati dan khusuk anggota badan. Dan di sini disampaikan bahasanya hati yang khusuk itu akan punya dampak, akan ada buahnya, yaitu khusuknya anggota badannya. Perlu diketahui bahasanya kalimat ini seandainya hati orang ini khusuk niscaya anggota badannya adalah khusuk. Oleh sebagian orang dinisbatkan sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak benar. Dan yang benar ini adalah perkataan tabiin Said ibnu Musayyib dan bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ancaman yang tegas dan e, ada larangan yang keras dan ancaman yang tegas bagi orang yang melihat-lihat ke arah atas saat mengerjakan sholat. Eh. <clears throat> Ya, dengan Nabi katakan, jika dia tidak berhenti maka Allah tidak akan, maka dia tidak lagi bisa melihat. Dan di hadis yang lain diat kelimam Ahmad, Abu Daud, Nasai dari Abu Dar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazulullahu mukbilan alal abdi fi salatihi malam yaltafit Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menerus memberikan perhatian kepada hambanya yang mengerjakan sholat selama si hamba ini tidak tolah toleh. Maka jika dia e, belokkan wajahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun meninggalkannya. Dan melihat ke atas itu lebih jelek daripada tolah toleh ke kiri dan ke kanan. Maka jika demikian ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang telah toleh, ya, Allah eh, Allah meninggalkannya dan Allah tidak lagi peduli dan perhatian dengannya. Maka bagaimanakah dengan orang yang malah eh, lihat-lihat ke arah atas? Kemudian uh, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang uh, ketika sholat melihat ke arah atas, Nabi ancam bahasanya pandangannya akan disambar sehingga hilang. Namun meskipun demikian kita jumpai dalam dunia nyata dijumpai banyak orang yang lihat-lihat ke atas, namun tidaklah diketahui ada seorang yang lihat-lihat ke arah atas ketika sholat kemudian pandangannya tersambar dalam pengertian uh, mengalami kebutaan sehingga sudah tidak lagi bisa melihat wa asbaha la yubsiru sudah jadilah dia orang yang tidak bisa melihat gimana ini realitanya kok tidak dijemukan orang yang buta gara-gara uh, suka lihat-lihat ke arah atas maka yang pertama anak takhalufal wa'id karman walutfan jika ancaman itu tidak dilakukan dan itu karena kemurahan dan kelembutan maka itu tidaklah berarti bahasanya dia tidak akan terjadi. Dia tidak akan terjadi. Bukan arti jaminan kalau besok-besok tidak terjadi. Maka kita maka jawaban yang pertama ya memang belum dijumpai karena Allah Subhanahu wa taala eh, karena kemurahannya tidak mewujudkan ancamannya dan e, ancaman yang tidak diwujudkan itu adalah satu akhlak mulia. Ya, lain dengan janji yang tidak ditepati. Maka itu satu hal yang jelek. Kalau orang tuh ngancam-ngancam, ya, nanti awas kamu, ya, nanti siang tunggu saja, ya, tak lagi habis-habisan kamu. Ya. Nah, kemudian siangnya malah ketemu, ya tak maafkan gak jadi sana pergi. Maka e, tentu orang tadi berterima kasih dan bukan katanya mau nempeleng kan. E, mana janjimu? Nah, maka ancaman jika tidak jadi itu satu sifat yang mulia dan satu hal yang terpuji dan bukan satu hal yang tercela. Manakala lain hanya dengan janji yang baik, e, janji nikmat dan tak terwujud, maka ini satu hal yang buruk namun ancaman itu enggak eh, jadi itu satu hal yang tidak tercela bahkan satu hal yang terpuji dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan apa yang Allah ancam eh, nah ini bukan saat ini tidak Allah wujudkan bukan berarti eh, itu kemudian ada jaminan aman besok-besok tidak Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, boleh jadi tidak dibutakan secara fisik, akan tapi dibutakan secara abstrak dan itu lebih jelek. Buta yang abstrak itu lebih jelek daripada buta yang fisik. Kenapa? Karena buta buta fisik itu hukuman di dunia, sedangkan buta abstrak itu adalah hukuman dunia dan akhirat. Gimana buta abstrak itu? Yaitu seorang yang jika e, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia lihat dia tidak bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang dia lihat dan dia saksikan dengan mata kepalanya padahal itu kalau dia mau perhatikan dia mau ambil faedah maka itu satu hal yang islahi amrihi akan memperbaiki keadaan dirinya akan meningkatkan takwanya akan meningkatkan imannya ya, akan meningkatkan ketaatannya maka fakat maka sungguh maka orang yang keadaannya demikian dia melihat namun tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dilihat maka telah hilang faedah dari pandangannya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, fa innaha mal ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati sudur. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang yang sejenis dengan orang yang kafir Eh, yang telah melihat berbagai macam ayat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala namun tidak sadar telah menyaksikan bagaimana bencana dan malapetaka Allah kirimkan dan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa eh, dan menunjukkan bahasanya segalanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ya, tidak juga insaf, tidak juga uh, kemudian uh, memperbaiki diri maka hal tersebut bukan karena butanya mata kata Allah Subhanahu wa taala walakin ta'mal qulub akan tapi karena hati yang buta. Akan tapi karena hati yang buta sehingga dia melihat begitu banyak tanda kekuasaan Allah, teguran dan sebagainya namun enggak ada pelajaran yang uh, didapatkan. Ya boleh jadi dapat pelajarannya sehari dua hari, ya. non setelah itu kembali seperti semula. Demikian juga Allah katakan walahum a'yunul la yubsiruna biha dan orang-orang yang Allah butakan hatinya, maka mereka melihat, mereka punya mata namun mereka tidak bisa, tidak melihat, yaitu melihat yang mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Kemudian ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang orang yang lihat-lihat ke arah atas ketika sholat adalah dalil haramnya lihat-lihat ke atas saat sholat. Dan An-Nawawi ash shafii rahimahullah taala mengatakan ulama sepakat haramnya lihat-lihat ke atas saat sholat. Namun perkataan An-Nawawi yang mengatakan uh, ijma di sini dikoreksi atau di, dikasih catatan namun uh, itu kurang tepat kata penulis Taudi Al-Ahkam eh, yang beliau maksudkan dengan sepakat adalah kesepakatan mayoritas para ulama karena mazhabnya Imam Ahmad melihat-lihat ke arah atas itu makruh saja. Waqala fil insaf di, di salah satu kitab fikih Hanabilah dikatakan wa alaihil ashab dan ini adalah pendapat semua uh, Hanabilah. Maka jumhur ulama mengatakan melihat ke arah atas itu hukumnya haram. Imam Ahmad mengatakan makruh dan tidaklah diragukan bahasanya yang benar adalah yang mengatakan haram karena ancaman yang demikian keras ancaman kebutaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melihat-lihat ke arah atas itu bertentangan dengan adab, adab dalam sholat, etika sholat, dan bertentangan dengan kedudukan sholat itu sendiri. Karena orang yang sholat sedang berdialog bermunajat dengan Allah Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di hadapannya di arah kiblatnya, maka faruful Basari e, maka kemudian malah kemudian melihat-lihat ke arah atas e, sehingga tidak lagi memperhatikan e, Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya, yang melihatnya e, maka ini adalah tindakan yang melihatnya dengan hatinya yang dia melihatnya dengan hatinya maka ini adalah isa atau adabin adalah etika yang jelek Tadulu dan ini menunjukkan kalau dia tidaklah merasa kalau dia menyembah menyembah Tuhan, menyembah sesembahan yang melihatnya. Ya, dia adalah uh, Tuhan dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat kepadanya, yaitu lebih dekat pengawasannya dan ilmunya kepadanya dibandingkan urat lahirnya sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah melihat-lihat ke atas, kemudian menolak noleh boleh jadi kemudian ada orang yang setelah itu dilarang, toleh-toleh dilarang, lihat-lihat ke atas dilarang, ye, atau malah boleh jadi lebih baik terpejam saja. Maka jawabannya para ulama, para ahli fikih mengatakan makruh hukumnya memejamkan mata saat sholat. Kenapa? Li'annahu fi'lul Yahud karena itu adalah perbuatan khas orang Yahudi yang memejamkan matanya saat ritual ibadahnya dan kemudian yang kedua karena hal tersebut berpotensi untuk ngantuk dan tertidur. Eh, eh, apalagi itu sholatnya sholat subuh sambil merem-merem ah, itu maka eh, bisa kemudian larut dengan terpejamnya mata malah kemudian tertidur sambil berdiri Ilah illa ini taja ilaihi kecuali jika memang ada kebutuhan karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran di depan kita maka ketika itu hukum makro itu hilang karena kaidah fikih yang mengatakan bahasanya makro itu berubah menjadi mubah jika ada kebutuhan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan lam yakun tidaklah termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika mengerjakan sholat. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.